Ini cukup bagus nih Ustaz. Bismillah. Barakallahu fiqh. Semoga Allah selalu jaga Ustadz dan keluarga. Amin. Yang ingin Anda tanyakan, Anda sebagai penuntut ilmu, kadangkala ketika Allah perintahkan untuk taat ibadah, Anda berusaha semaksimal mungkin. Tapi tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita yang bukan mahram, seringkali tidak kuat menahan syahwat. Bagaimana kiat menahan hawa nafsu tatkala sehari-hari Ramadan dan saat apa ini? Saat futur melanda. Apa ya? Saat futur melanda. jajak lahir Doakan ana agar agar segera dan cepat dianugerahkan istri yang soleha. uh, Alhamdulillah ana udah istri ya. <laughs> ana udah menikah Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jamaah fitnah wanita ini Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu fitnatan ashadda 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat buat kaum lelaki lebih daripada wanita. Antum dititipin duit satu triliun di rumah, insya Allah antum jaga. Tapi dititipin akhwat satu rumah sama antum, wallahu a'lam bishawab. Nah, betul jemaah. Antum ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Gimana tuh Nabi Yusuf? Kalau Allah nggak jaga, Allah jaga Nabi Yusuf alaihissalam. Maka bagaimana kita menghadapi fitnah wanita ini? Sebenarnya fitnah wanita itu semua bermula dari mata. Semua bermula dari mata. Tatkala kita berhasil menundukkan pandangan, insya Allah kita berhasil sukses. Maka yang Allah katakan wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Kenapa disyariatkan menikah? Salah satunya untuk menahan pandangan mata. Maka segera antum menikah. Yang terfitnah dengan wanita, Ustadz Ana sudah menikah tapi masih tergoda dengan wanita. Masalahnya apa? Kau nggak menundukkan pandangan. Ada orang lewat, Masya Allah. Lewat lagi Masya Allah. Akhirnya tanya, Ustaz, anak ini kayaknya harus nikah lagi Ustaz. Masalahnya bukan nikah lagi. Kau walaupun nikah lagi, tapi matamu tetap tidak dijaga, tetap kau akan melihat wanita di luar itu lebih daripada istrimu. Makanya Rasul saw Alaihi nyuruh kita kalau ngelihat wanita dengan tidak sengaja tentunya dan menghasrat membuat hasrat kita bangun suruh kemana kita suruh pulang pulang pulang assalamualaikum waalaikumsalam semangat yang buka ternyata pembantu. Eh, pembantu dia Ibu kemana? Ibu belanja. Allahu Akbar katanya. Apa harus menikahin pembantu Ustaz? Masya Allah. Maka hati-hati tuh, hati-hati jamaah. Dalam artian memang kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kalau kita tergoda ya tadi kita cepat pulang, temuin keluarga kita yang ada di wanita itu sama dengan yang ada di istri kita. Itu kata Rasulullah saw. Cuma memang setan itu membuat sesuatu yang jelek jadi indah. Setan. Selalu setan itu membuat istri tetangga lebih cantik daripada istri sendiri. Dan istri dan tetangga antum ngelihat istri antum sama. Jadi ketika antum ngelihat istri tetangga, masya Allah Ketika tetangga lihat istri kita, dia juga Masya Allah kata dia. Kok bisa gitu? Setan yang bikin. Wazayyana syaitan. Syaitan itu yang menghiasi. Sehingga sesuatu yang buruk jadi indah. Maka antum segera segera menikah, yang tadi umpamanya kepingin menikah lagi, kalau ternyata yang menyebabkan itu matamu, kau tundukkan pandangan. Kau tundukkan pandangan. Engkau insya Allah akan terjaga hatimu. Terus di masa Ramadan. Ramadan ini adalah madrasah untuk meninggalkan zina. Kok bisa? Seorang muslim itu dilatih untuk tidak mendekati istrinya di siang hari bulan Ramadan. Istrinya sendiri halal tuh istrinya. Tidur di sebelahnya. Allahu Akbar. Haram tapi sekarang nih Istrinya haram. Kalau yang halal kau tinggalkan, masa kau akan berzina melakukan yang haram? Nauzubillah min dzalik. Makanya orang yang berpuasa seharusnya orang yang paling jauh dari perzinaan. Karena yang halal dia tinggalkan, Apalagi yang haram, yang Allah murka terhadap perzinaan itu. Hadza Allah a'lam Anda Ana doakan semua yang belum menikah agar segera menikah dan mendapatkan istri yang soleh dan soleha yang sudah menikah mudah-mudahan disyukuri istrinya kalau dia bersyukur Allah tambahin insyaallah kan Allah katakan la in syakartum la kalau kalian bersyukur Allah kalau satu nggak disyukurin gimana mau ditambah maka syukurin yang satu, tinggal minta tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam